melanjutkan pembahasan kita tentang as-sa'adah wasababu kebahagiaan dan sebab-sebabnya. Kita masuk pada poin yang kelima di antara sebab untuk meraih kebahagiaan adalah al-qanaatu birizqillah yaitu qanaah terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala merasa cukup dan ridha ridha dengan pemberian Allah Ta'ala. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala. Maka ini akan menjadi, akan menjadi sebab kelapangan dada dalam kehidupan seorang hamba. Wa inna man qana'a bima qasamallahu subhanahu lahum syiraha wa eh, sadru. Karena sungguhnya barang siapa yang dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah insyaroha sadru dia akan mendapatkan kelapangan dada dia akan merasa itu uh, puas dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut ini akan menjadikan dia uh, berlapang dada apabila dia merasa uh, qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah dia merasa puas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dadanya akan menjadi lapang. warta hat nafsu dan jiwanya akan menjadi tenang. Dia akan ini dadanya lapang, jiwanya tenang dengan apa yang telah dengan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang mereka ini tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah taala maka dia akan senantiasa merasa miskin, merasa kurang, dan dia terus rakus berusaha untuk uh, mengejar terus apa yang dia belum dapatkan dengan penuh ketamaan, dengan penuh kerakusan. Ini akan membuat jiwa dia sempit. Maka di antara sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin uh, ini bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Nabi bersabda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama berbahagialah orang yang mereka ini Islam karena Islam itu adalah keberuntungan atau modal pokok mutlak untuk menjadi orang yang bahagia. Tidak ada keberuntungan bagi orang mereka tidak memiliki keislaman. Karena Islam merupakan, karena Islam merupakan tebusan dari seluruh kesengsaraan yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Seorang muslim di akhirat kelak itu alternatifnya dia akan masuk jannah tanpa kisah tanpa adab. Ini sebuah kebahagiaan yang sangat tinggi sehingga dia tidak mendapatkan berbagai macam kesulitan dan kengerian-kengerian yang didapatkan di hari itu. Yang kedua, seorang muslim yang boleh jadi dia harus diadab dulu karena dia memiliki dosa-dosa yang belum dia taubati atau dosa-dosa yang belum diampunkan oleh Allah Swt, maka menjadikan dia harus diadab dulu. Tetapi keislamannya akan menjadi sebab dia uh, yaitu dikeluarkan dari kekalnya adab. Sehingga dia berakhir pula dengan kebahagiaan. Tapi tentu bukan Islam yang sekedar dia mengaku Islam, tapi Islam yang betul dia memiliki keislaman yang benar. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunaikan berbagai macam syariat ajaran Allah Tinggal ada yang mereka sempurna dalam menunaikannya, ada yang mereka sangat kurang dalam menunaikannya. Tapi selama mereka memiliki memiliki akar keislaman yaitu mentauhidkan Allah, maka ini akan menjadi tebusan dari kekalnya adab Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mereka tidak memiliki keislaman, maka sebab <clears throat> apapun yang mereka ini miliki di dunia sekarang ini, dia mau menjadi orang atau konglomerat yang paling kaya, dia menjadi pejabat yang paling tinggi, dia memiliki keluarga, kolega <laughs> yang hebat-hebat, maka semuanya sudah tidak akan berguna lagi. Karena hari-hari ketika menghadap Allah Subhanahu harta sebanyak apapun tidak akan berguna, anak laki-laki, kerabat, sifat apapun tidak akan juga memberi kemanfaat, Itulah yang dikatakan Allah di dalam ayat, "Yauma la yang malun wala banuna ilaman atallah bikal bin salim." Akan datang satu hari di mana harta sebanyak apapun, anak sebat apapun, maka tidak akan bermanfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini artinya seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> eh, sehingga yang ada tinggal penyesalan-penyesalan. Orang mereka tidak pernah memiliki keislaman di dunia, mereka tinggal tinggal menyesal apa mereka yaitu uh, alami ma akhna'an li maliyah halaka anni sultaniyah aduhai kekuasaan hartaku sebanyak apapun ternyata telah tidak berguna lagi aduhai kekuasaanku telah ini hancur binasa hari itu semua yang pernah mereka nikmati di dunia menjadi tidak bermanfaat ma akhna anhum ma yumat taun apa yang mereka nikmati selama di dunia maka sudah tidak memberikan manfaat apapun lagi. Kau muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faktor kebahagiaan pertama adalah orang yang mereka yaitu memiliki keislaman. Ini modal utama. Tanpa memiliki keislaman ini maka tidak akan orang mendapatkan kebahagiaan. Di dunia ini keislaman itu jelas akan memberikan memberikan jaminan kebahagiaan karena uh, dia akan memiliki kelapangan dada dengan Islamnya itu. Dia menyembah Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia itu ridha dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menerima takdir Allah dengan baik, itu akan membuat dadanya lapang. Ah, kemudian diantaranya yang kedua, warusiko kifafan. Orang Allah berikan rezeki yang cukup. Dia rezekinya cukup. Tidak perlu melimpah ruah nggak, yang penting cukup. Sehingga dia bisa menikmati apa yang menjadi jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang ketiga adalah bima ata. Dia qanaah dengan pemberian Allah taala. Kalau dia tidak qanaah, berapapun yang Allah berikan kepada dia, maka tidak akan pernah merasa cukup. Kuncinya adalah bagaimana dia merasa puas, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, qanaah di mana hati merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu qanaah ini ada kiat-kiatnya bagaimana seorang dia bisa ini qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada berkaitan dengan amalan hati. Qanaah itu berkaitan dengan yaitu amalan hati. Bagaimana hati itu bisa ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju Allah taala. Dan yang menentukan hati kita. Hati kita bagus, maka kita akan lancar dalam ini uh, perjalanan menuju Allah taala. Seorang ulama uh, Al-Imam mengatakan inal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbi wa himmati la badani. Fataqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawari. Seorang hamba itu dia dalam melalui tahapan menuju perjalanan menuju Allah Taala sampai dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala itu ditentukan dengan ini hatinya dan cita-citanya tekadnya yang kuat hatinya tekadnya yang kuat dan takwa itu hakikatnya adalah uh, takwal kulu bukan takwa anggota badan Orang yang mereka itu paling sukses dalam meniti tangga-tangga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling sehat hatinya, orang yang paling bagus hatinya, dan paling kuat cita-citanya untuk meniti tangga-tangga tersebut. Kekuatannya ditentukan oleh kondisi hati dia. Maka satu di antara yang menjadikan amalan hati adalah ini qanaah maka keberuntungan uh, maka keberuntungan hidup kebahagiaan itu hanya akan didapatkan diantaranya dengan cara dia memiliki ya, sikap a yang ada kenapa kona itu memberikan kebahagiaan pertanyaannya adalah kenapa kona itu memberikan kebahagiaan yang pertama diantaranya bahwa dengan kona itu akan memperkuat yakni iman seseorang karena dia yakin dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia tentukan. Maka keyakinan dia dan keridhaan dia kepada Allah itu yang akan betul-betul yaitu menjadikan dia imannya semakin kuat. Iman itu akan mendorong pelakunya pemiliknya untuk memiliki keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka itu qanaah dengan pemberian Allah itu akan menguatkan iman dia akan semakin kuat iman dia dan iman itu ketika menguat dalam hati seorang akan membuat dadanya itu lapang akan membuat ini jiwanya itu uh, semakin itu mantap dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang kedua, kenapa Quran itu kok bisa membuat orang itu dia berbahagia? Karena Quran itu akan mewujudkan rasa syukur dia kepada Allah Swt. Orang yang uh, <clears throat> tidak bisa qanaah dengan pemberian Allah, maka dia tidak akan bisa merasakan eh, tidak tidak akan bisa bersyukur kepada Allah taala karena tidak akan bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Bersyukur itu orang yang mereka betul-betul merasakan itu nikmat yang datang dari Allah. Orang kalau tidak qanaah tidak akan bersyukur kepada Allah taala karena adanya kurang, kurang, kurang dan itu tidak akan mendorong dia untuk bersyukur. Bahkan diadanya seperti menggerutu, kemudian menggugat Allah, kemudian merasa tidak mendapatkan apa-apa. Beda dengan orang mereka kona'ah. Orang mereka kona'ah, maka uh, dia akan betul-betul bisa merasakan itu nikmat, dan orang mereka bisa merasakan, merasakan itu nikmat, maka dia akan betul-betul bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nabi katakan, kun wara'an, takun abadan nas, jadilah anda orang warok maka anda akan menjadi orang yang paling uh, menjadi orang yang paling baik dalam beribadah kepada Allah Taala. Wakun konaan takun askaran nas. Jadi anda orang yang konaan, maka anda akan menjadi orang paling bersyukur terhadap ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang akan bersyukur kalau dia tidak mengakui merasakan nikmat uh, sebagai nikmat Allah Taala? Orang yang akan bersyukur kalau dia merasakan itu nikmat yang datang dari Allah Taala. Kemudian Korah pula akan menjadikan yaitu seorang itu ya, hatinya merasakan kebahagiaan. Al-hayatu thayyibah. Apa yang Allah katakan dalam ah, dalam ayat al quran Al Karim bahwasanya orang mereka beriman beramal saleh. Man amila man amila salihan um, orang mereka uh, man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang dia beriman dan beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin, maka Allah akan berikan ini al-hayatu thayyibah. Al-hayatu thayyibah ini kehidupan yang baik. Para ulama katakan al-hayatu sa'adah itu kehidupan yang eh, bahagia. Dan ditafsirkan para ulama pula al-haid taibah dengan al qonaah Karena orang qona'ah itu akan merasakan yaitu kebahagiaan. Dia akan merasakan kelapangan ini hidupnya. Orang yang orang yang mereka bisa qona'ah cukup dengan pemberian Allah taala, dia adalah orang betul-betul jiwanya akan ini tenang. Orang yang tidak qona'ah tentu dia akan merasakan ketenangan dalam kehidupan dia. Maka qona'ah akan memberikan ini kehidupan yang lapang, hati yang tenang. Kemudian Orang mereka kona'ah juga, kenapa dia bisa berbahagia? Orang kona'ah, dikatakan seorang al-hikmah, dia mengatakan, ini, wajatu atwalan nas, Ghumman yang aku dapatkan orang yang paling banyak berduka adalah al-husud. Orang yang paling pendengki. wa ahna'ahum aishan al-qunut dan orang yang paling nyaman hidupnya orang yang paling nyaman hidupnya ada orang yang mereka qanaah pendengki itu nggak bisa mendapatkan eh, nggak bisa tenang hidupnya karena dia terus melihat nikmat Allah mengalir pada orang lain itu dadanya nggak bisa ridho beda dengan orang qanaah qanaah orang mereka merasa cukup dengan pemberian Allah taala maka betul-betul dia merasakan yaitu nyaman, betul merasakan yaitu tenang, betul dia merasakan ya ini kehidupan yang sangat ya ini baik. Kemudian ada sebuah, ada sebuah ucapan yang sangat bagus. Ini sahabat bin Mas'ud. Beliau menyatakan, menyatakan al yaqinu Allah tarban nas bisakhatillah. Yakin itu adalah al-yakinu Allah turdin nas bisakatilah. Yakin itu adalah Anda tidak mencari ridhonya manusia dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Orang yakin itu yang penting justru ridhonya Allah. Tidak peduli dengan yaitu manusia. Manusia mau marah, mau murka, tidak ada urusan. Orang yang yakin, orang yang yakin tidak akan mencari ridhonya manusia dengan cara mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Itu nggak yakin. Seakan-akan apa yang dia dapatkan itu adalah tergantung kepada manusia. Orang yakin nggak? Orang yakin itu dia semua ketetapan penentuan adalah Allah. Maka dia tidak akan mencari ridhonya manusia dengan cara mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tahsud ahadan ala rizqillah yang kedua, jangan kamu merasa iri dengan seorang pun dalam urusan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala talum ahadan ala malam Allah dan jangan Anda celah siapapun ini terhadap apa yang tidak diberikan Allah kepada Anda. Faina rizqallah, faina rizqa, faina ar-rizqa la yasuku hirs haris. Karena rezeki itu tidak akan bisa didapatkan orang mereka ambisi seperti apapun, wala karahatul ka, karahatu kari dan tidak akan bisa ditolak oleh orang yang mereka tidak suka. Rezeki Allah akan ketika telah ditetapkan akan sampai walaupun dia nggak suka. Tidak akan didapatkan walaupun dia sangat ambisius sekali. Kemudian <clears throat> fa Allah taala karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikistih wa ilmi wa hikmati dengan keadilan Allah, dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah. Jalal ruha wal farha fil yakin waridha. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu ar-ruh uh, ar-rauha kenyamanan wal farha kegembiraan fil yakin waridha dalam hal yakin dan ridha. Wa hamma wal khusa wal hasana fi syak wa sakhat dan menjadikan kesedihan, keraguan ini kegundahan dan kesedihan itu dalam keraguan eh, dan kebencian. Orang yang yakin dan riba orang adalah riba dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu di situ ada kebahagiaan. Di situ ada kegembiraan. Maka <clears throat> orang yang qanaah ini akan betul-betul mewariskan ini kebahagiaan dalam kehidupan dia. Kemudian, kenapa kona itu bisa memberikan seorang itu kebahagiaan? Di antaranya, karena orang yang kona itulah orang yang memiliki kekayaan hakiki. Kekayaan yang hakiki itu adalah kona'ah. Dia lah gudang yang tidak pernah habis. Kata ini uh, para ulama bahwasanya atau dikatakan diwajibkan bahwasanya al konaah ini kangsun la latafna. Kona itu adalah gudang yang tidak pernah habis. Gudang yang tidak pernah habis. Makanya orang kona itu dikatakan orang betul-betul mereka ini memiliki kekayaan yang hakiki. Dan seorang itu betul-betul mulia itu ketika seorang merasa cukup dengan dirinya dan merasa tidak butuh dengan orang lain. Itu kekayaan hakiki. Nabi pernah katakan syaraful mukmin qiyamulail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada kiamulail. Dia menunjukkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan spesial. Wa isu istighna'uhu 'anil nas dan izahnya itu adalah uh, dan izahnya itu merasa cukup dengan manusia. Dan izahnya itu adalah dia merasa cukup dengan yaitu manusia. Ini adalah uh, Orang yang konaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak merasa butuh dengan yaitu manusia. Ini hanya didapatkan oleh orang yang konaah dan itulah yang namanya betul-betul kemuliaan yang hakiki. Bagaimana kita mewujudkan konaah dalam kehidupan ini? Ya tentu yang pertama adalah harus kita betul-betul memperkuat keimanan kita kepada Allah, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Sehingga yakin segalanya telah ditentukan Allah, maka kita akan konaah. Kemudian uh, seperti yang Allah katakan bahwa wama min dabatin fil ardi ila Allah rizquha. apapun yang melata di muka bumi, tidak ada satupun ini makhluk yang melata di muka bumi melainkan rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman seperti ini akan membuat kita merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kan yang kedua diantaranya memahami bahwa setiap pembagian Allah itu ada hikmah yang Allah lebih tahu. Kenapa si fulan Allah berikan kekayaan muda? Kenapa si fulan Allah sulitkan atau Allah sendetkan kekayaannya? Itu semuanya dengan hikmah Allah SWT. Apalagi Nabi pernah mengatakan bahwasanya uh, itu ada manusia itu la yasruhu imanu ilal faqr. Imannya itu tidak menjadi baik kecuali kalau dia fakir. Wa idza Kalau aku berikan kekayaan, maka dia akan bisa kafir. Sedangkan uh, sedangkan sebagian orang Allah berikan Allah tidak akan menjadi baik imannya kecuali kalau dalam keadaan kaya. Allah fakirkan dia bisa menjadi kafir. Maka memahami hikmah apa yang Allah uh, berikan, maka akan menjadikan seorang itu bisa kona'ah. Boleh jadi kalau dia Allah berikan kekayaan dia akan bisa kafir. Maka Allah yang lebih tahu maka dia akan qiraah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan lupa tentu adalah kunci segala-galanya adalah berdoa kepada Allah. Ini berdoa agar Allah berikan rasa qanaah. Ini Allah maka Allahumma ini bima rasaqtani ya Allah berikan aku rasa qanaah dengan apa yang kau berikan padaku. Allahumma ini bima rasaqtani Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah dengan apa yang diberikan Allah kepada dia. wabarik li fihi dan agar Allah memberikan keberkahan dalam apa yang Allah berikan kepada dia. Ini adalah doa kepada Allah diantaranya. Sehingga qanaah itu diantaranya adalah rezeki yang perlu kita minta kepada Allah atau sifat yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian di antara pula adalah Coba antum sering-sering lihat kepada orang lain yang lebih rendah, yang lebih yang lebih sedikit hartanya, lebih rendah kedudukannya, lebih jelek keadaannya, sehingga akan betul-betul merasakan dia mendapatkan nikmat Allah yang besar. Maka dikatakan oleh Nabi, "Ungduru ilaman asfala minkum wala tangduru ilaman huwa fawqakum." Lihat yang di bawah Anda, jangan lihat yang di atas Anda. Fawa ajdaru Allah tasdaru nikmat Allah itu akan lebih bisa menjadikan Anda yaitu merasakan uh, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga uh, tentu berkaca, lihat pula berkacalah, lihatlah, perhatikanlah uh, tentang orang-orang saleh yang telah berlalu. Bagaimana mereka bisa betul, -betul merasakan qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan juga suka merenungkan berapa banyak harta yang Allah berikan pada orang lain